Orang-orang mukmin membela Utsman kata beliau di sini. Sungguh sangat heran banyak sekali orang yang mengatakan Utsman itu begini dan begitu. Karena kita lihat nanti salah satu penyebab Utsman dibunuh oleh kaum Khawarij karena banyaknya isu bohong. Isu-isu yang bohong dan nanti kita akan lihat ada mungkin 7 atau 8 isu yang akan dibantah oleh penulis dalam masalah ini. Intinya adalah beliau mengatakan saya heran melihat ada orang yang mencela Utsman bin Affan setelah kemurahan hatinya, Eh, keringanan tangannya, kasih sayangnya, keadilannya dan kesolehannya kepada Allah SWT dan jaminan masuk surga. Padahal Hasan Basri sudah berikan kesaksian bahwasanya di zaman Uthman bin Affan dikatakan pemberian mengalir, rezeki dibagi-bagi, musuh sudah takluk, hubungan sesama muslim jadi baik, kebaikan merata. Tidak ada mukmin yang takut kepada mukmin yang lain. Siapa yang dia temui adalah saudaranya, siapapun dia. Dia menyintainya, mengasihinya, dan menasihatinya. Mereka telah diwanti-wanti bahwasanya akan muncul sikap egois. Jika itu terjadi, maka hendaklah mereka bersabar. Jadi Utsman bin Affan terus motivasi mereka, gitu kan? Lalu kata Hasan Basri, saya tidak melihat pada saat kaum Khawarij itu datang, kemudian membunuh Utsman bin Affan kecuali pedang akan terhunus sampai hari kiamat padahal sebelumnya telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Kemudian Urwa bin Zubair berkata rahimahullah radhiyallahu anhu seorang sahabat Nabi berkata, "Aku mendapati zaman Uthman bin Affan. Aku sempat hidup sampai Uthman menjadi khalifah. Tidak ada jiwa yang muslim kecuali dia mempunyai hak yang sama pada harta Allah. Semuanya dengan keadilan." Jadi ini kesaksian kok aneh ada orang yang berusaha untuk membunuh Uthman bin Affan. Ibnu Umar juga berkata, sungguh ada beberapa perilaku Utsman nih, seperti nanti kita akan sebutkan syubhat-syubhatnya. Utsman bin Affan eh, apa namanya eh, menunjuk beberapa orang ya menjadi eh, gubernurnya seperti Muawiyah misalnya dan ada yang lainnya akan kita sebutkan syubhatnya. Maka ada beberapa sahabat pun dan tabiin, ada tabiin dari kalangan dari kalangan Khawarij. Dari sahabat ini orang-orang yang terakhir-terakhir masuk Islam yang belum faham agama Islam secara mutlak, tapi karena ketemu Nabi jadi sahabat. Mereka bergabung dengan orang-orang Khawarij ini lalu Ibnu Umar berkata pada saat mereka nyalah-nyalakan Utsman, Utsman begini, Utsman begitu, harus turun dari khilafah, nggak boleh jadi khalifah lagi, mau diganti dengan yang lainnya. Ibnu Umar berkata, sungguh kalian telah menyalahkan Utsman dalam beberapa perkara. Seandainya melakukannya adalah Umar, niscaya kalian tidak akan berani menyalahkannya. Kalau Umar nih, pasti kalian tidak berani. Karena Umar bin Khattab nggak main-main, salah, kafir ditebas lahirnya, gitu kan? Tapi Utsman bin Affan tidak, masih dimaafin, dikeluarin dari Madinah, kan gitu. Jadi seperti itu. Al Hasan Basri berkata, Amir Mukminin Utsman bin Affan bekerja selama 12 tahun jadi khalifah. Orang-orang yang tidak mengingkari, orang-orang yang tidak mengingkari sedikit pun tidak ada orang-orang yang mengingkari sedikit pun kepemimpinannya. Sampai akhirnya datang orang-orang fasik itu, orang-orang khawarij. Demi Allah, mereka mulai menghasut penduduk Madinah untuk memusuhinya. Sebenarnya dinukil dalam banyak riwayat, sanadnya Hasan diriwayatkan Ibnu Ibnu Asakir dan At-Tabarani tentang kisah ini. Di antara bukti kasih sayang Utsman bin Affan kepada rakyatnya yang sangat jelas adalah yang diriwayatkan oleh Musa bin Talha rahimahullah seorang ulama tabi dia berkata, "Aku mendengarkan Utsman bin Affan yang berada di atas mimbar sementara muadzin mengumandangkan iqamah." Ya, untuk Jumatnya. Jadi, waktu turun dari mimbar, Utsman bin Affan Waktu turun biasanya muadzinnya tunggu dulu. Ya ini sunnah begitu ya. Jadi ditunggu dulu saudara saat sudah berdiri di depan tempat sholat baru muadzinnya iqamah. Ini yang kadang-kadang kita tinggalkan di masjid-masjid. Masih di atas khatib, di atas mimbar, maka sudah tidak dapat tempat nantinya. Ya, saya pernah khutbah subhanallah di salah satu masjid di Bekasi, itu kan. Saya pas mimbarnya tinggi, sudah iqamah, saya pas tutup dengan salam, saya turun, itu iqamah, saya turun tidak dapat tempat, gitu kan. Tidak khatibnya ada di tempat, mesti ada tempat. Jadi imam paling tidak atau di tempat di depan gitu kan. Ini nggak boleh, mesti ditunggu khatibnya turun sampai dalam sub baru dikomahkan sholat. Nah Utsman bin Affan waktu itu satu turun, tunggu setelah beliau kasih isyarat baru muadzinnya ikhoma. Nah sementara menunggu ikhoma itu, kesaksian daripada Hasan Basri berkata yang hadir di masjid, saya melihat Utsman bin Affan masih bertanya, eh maaf, Musa bin Talha berkata, saya masih melihat Utsman bertanya kepada muslimin Ya saking adilnya, bagaimana hidup kalian, bagaimana kebutuhan kalian sambil nunggu iqamah tuh. Ya, masih sempat menanyakan tentang kabar mereka. Ada yang perlu, mana si fulan tidak hadir, siapa yang meninggal hari ini, sambil nunggu iqamah sejenak saja. Sempat bicara masalah itu. Dan dia dan dia mengatakan kalau ada yang punya masalah, setelah sholat bisa bertemu dengan saya. Jadi di sini kesaksian para ulama tabiin dan tanya Musa bin Talha rahimahullah, bagaimana Uthman bin Affan luar biasa sangat peduli dengan kaum muslimin dan dia tahu itu adalah tanggung jawab pada hari kiamat. Baik ini kuas sekalian kita masuk ke tuduhan-tuduhan dan kedustaan atas Utsman bin Affan sebagai bantahan ya dan seterus juga bantahannya sekali sekaligus kita tutup dengan wafatnya Utsman radhiyallahu anhu. Pertama adalah orang-orang Khawarij menyebarkan berita bahwasanya Utsman bin Affan tidak menegakkan kisos atas Ubaidillah bin Umar yang telah membunuh Hurmuzan. Padahal kewajiban kisos dalam masalah tersebut sangat jelas. Jadi Hurmuzan ini itu e, salah satu orang dari Persia yang merupakan pasukan perang, pimpinan perang. Ya pada saat dia tahu dia akan dibunuh, dia sempat syahadat, gitu kan? Tapi syahadatnya ini samar, ada yang dengar, ada yang enggak. Ya. Pada saat itu ada ada seseorang yang bernama Ubaidillah ibn Umar. Ya. Sebagian ulama mengatakan adanya anaknya Umar bin Khattab mengambil pedang membunuh Hurmuzan. Nah tersebarlah isu, ya, gitu. waktu itu Uthman bin Affan Eh, jadi khalifah dan akhirnya Utsman bin Affan tidak menghakimi karena masih samar. Benar nggak orang ini sudah masuk Islam? Tapi Utsman bin Affan akhirnya mengambil keputusan, anggap dia sudah Muslim, agar Ubaidillah yang terkenal orang soleh ini tidak dihukum. Caranya adalah membayar dia, membayar denda, kan gitu. Maka Utsman bin Affan mengambil dari hartanya pribadi, lalu kemudian memberikan kepada walinya Hurmuzan, gitu kan? Diberikan kepada Walid sebagai pembayaran terhadap Ubaidillah. Itu pun katanya, ya dikatakan oleh Ibnu Arabi rahimahullah dalam kitab Al-Awasim wal Qawasim, beliau mengatakan sebenarnya kisah yang diungkil kepada kita tentang masalah terburunya Hurmuzan ini pun oleh Ubaidillah ya adalah sanatnya rancuh atau muttarib. Jadi tidak bisa diterima. Ibnu Abdul Bar rahimahullah seorang ulama mengatakan kisah tentang pembunuhan Hurmuzan Jufainah dan juga perempuan anak-anak perempuannya Abu Lu'lu adalah sebuah yang rancu. Jadi Utsman tidak lakukan itu. Abu Lu'lu ini yang mendat yang membunuh Umar bin Khattab gitu kan. Jadi pada saat terbunuh Umar bin Khattab, waktu Utsman jadi khalifah, tersebar berita Utsman membunuh anaknya Abu Lu'lu karena ayahnya membunuh Umar bin Khattab. Dan ini tidak benar. Ibnu Abdul Bar mengatakan Utsman tidak pernah membunuh karena yang salah salah ayahnya Abu Lu'lu dan Abu Lu'lu sudah membunuh dirinya di masjid pada saat sudah membunuh Umar bin Khattab. Jadi sudah selesai ceritanya. Ini tidak benar sebenarnya gitu kan. Jadi Umar Utsman bin Affan tidak melakukan ini syubhat yang pertama. Ini syubhat yang kedua, ini tersebar nih sehingga terbentuklah kelompok-kelompok orang-orang yang bodoh, yaitu orang-orang yang berfaham khawarij. Siapa tuh khawarij? Orang-orang kelompok yang telah Nabi SAW ingatkan kepada kita akan keluar nanti di tengah-tengah kalian orang-orang yang masih muda-muda umurnya, kalian cemburu dengar Qur'annya, kalian cemburu melihat sholat mereka, tapi mereka keluar dari agama seperti keluarnya lebih cepat daripada anak panah yang keluar dari busurnya. Ya, karena mereka memahami agama ini sesuai dengan zahirnya saja, yang kelihatan saja, gitu kan? Jadi mereka tidak tidak ada ulama berada di situ. Jadi waktu kaum Khawarij ini ada pun nggak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Jadi tidak ada kalangan sahabat yang bersama mereka. Lalu mereka mengurumuni rumahnya Utsman bin Affan, lalu menuntut beberapa poin yang akan saya sampaikan nanti. Gitu kan mereka nuntut. Ujung-ujungnya minta Utsman bin Affan turun dari khalifah. Gitu kan. Waktu itu mereka tidak paham, orang tidak kenal Utsman bin Affan nih. Sampai nanti karena terlalu banyak mereka berkumpul sampai terkumpul kurang lebih 700 orang di depan rumah Utsman bin Affan dan syaitan menghiasi buat mereka Waktu itu beberapa sahabat sempat berkumpul ingin membela Utsman tapi Utsman larang. Cuma mengatakan jangan ada yang membela, jangan ada darah tertumpah karena saya. Akhirnya mereka menyelinap masuk pada saat itu dan sempat memotong tangan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dan membunuhnya ya dan membunuhnya. Nanti akan kita sebutkan di penutupan bahasan. Syubhat yang kedua adalah perkataan Utsman, eh, perkataan mereka mengatakan Utsman bin Affan mengangkat kerabat-kerabatnya sebagai pejabat atau ada istilah nepotisme. Seperti misalnya mengangkat Muawiyah Muawiyah bin Abi Sufyan, anaknya Abu Sufyan ini kan sepupunya uh, Uthman bin Affan ya radhiyallahu ajmain Abdullah bin Amir bin Quraiz Marwan dan Al-Walid bin Uqbah serta memberikan seperlima Afrika kepada Marwan Ibnu Arabi rahimahullah menjawab mengatakan semua itu batil dan dari sisi sanad dan matanya tidak benar Adapun Muawiyah bin Abi Sufyan bukan e, telah diangkat oleh Umar bin Khattab di zaman ilamanya Umar dan Umarlah yang telah menyerahkan seluruh wilayah negeri Syam kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Sedangkan Uthman hanya meneruskan. Jadi Uthman bukan memilih Muawiyah karena sepupunya baru pada saat itu karena khalifah sebelumnya sudah memilih. Berterbantahkan masalah Muawiyah. Kemudian juga Abdullah ibn Quraiz Uthman bin Affan mengangkatnya karena memang melihat orangnya saleh, orangnya baik, dan memang ayahnya ya bibinya tantenya, ayahnya dan juga ibunya semua adalah orang-orang soleh di kalangan sahabat. Maka dipilihlah oleh Utsman bin Affan walaupun memang dia punya hubungan kerabat dengan Utsman, gitu kan. Adapun Al Walid bin Uqbah ini adalah adiknya ya Utsman tadi yang kasusnya dicambuk itu. Uh, Utsman berkata, aku tidak mengangkatnya karena dia adalah saudaraku sempat diangkat jadi gubernur. Tetapi karena dia adalah putra Ummu Hakim, bibi Nabi saw, dan kembaran ayahnya. Jadi Ummu Hakim adalah tante Nabi SAW ya, dan ini adalah anaknya. Maka Uthman bin Affan mengangkat Al-Walid bin Uqbah ya, sebagai gubernur karena melihat ya keturunannya dan juga kesolehannya. Tentu pada saat dia dicambuk oleh Uthman karena dia mabuk, maka dikatakan oleh penulis di sini, diangkat perkataan Ibnu Arabi, Umar bin Khattab juga pernah memberhentikan saat ibnu Abi Waqqas dia masuk surga zaman khilafah padahal ada orang yang lebih baik apa, dan digantikan dengan orang yang e, lebih rendah secara sisi fadil agamanya tapi dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Marwan yang dikatakan telah diberikan kepadanya ya eh, seperlima Afrika, ini berita yang tidak benar sama sekali. Dan Marwan memang adalah seorang ulama tabi'in yang terkenal di kalangan sahabat, hafid Quran, Oh, oh, ulama fakih atau fakihnya para sahabat dan tabiin pada saat itu dan para fukaha menghormatinya mempertimbangkan fatwanya menerima riwayatnya dan memang dia punya hubungan kerabat sepupunya Utsman jadi Utsman pilih justru karena kedudukannya dalam masalah agama yang ketiga adalah perkataan mereka mengatakan Utsman bin Affan mengusir Abi Dzar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu ke wilayah Rabada jadi ada isu begitu ya Memang Abu Dzar keluar ke wilayah Rabazah. Ada kisahnya. Sebuah ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitan rajim Walladzina yaknizuna al zahab wal-fiddata wala yunfikuna fi sabilillah Bashirhum bi'adzabin alim Abi Dhar radhiyallahu anhu punya pendapat sendiri dalam ayat ini Yang artinya orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkan jalan Allah Maka sampaikan berita azab kepada mereka Kata Abi Dhar, ayat ini satu waktu dia pernah ke negeri Syam, ketemu sama Muawiyah bin Abi Sufyan, Lalu dia berkata, ayat ini turun kepada ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan turun kepada kita muslimin. Kata Muawiyah, ayat ini hanya turun kepada ahli kitab, gitu kan? Selisih pendapat antara Muawiyah dengan Abi Dzar radhiyallahu anhu. Lalu Muawiyah sebagai gubernur Syam nulis surat kepada Utsman bin Affan khalifah. Begini pendapat Abi Dzar. Lalu uh, Utsman menulis surat kepada Abi Dzar untuk datang ke Madinah. Datanglah ke Madinah. Lalu Utsman bin Affan tidak bicara sampai Abi Dzar yang berbicara. Abi Dzar mengatakan, "Wahai Amir Mu'minin, Apakah anda mengira saya sama dengan orang-orang khawarij itu? Tidak faham tentang ayat Allah? Tidak demi Allah. Saya tetap saya, gitu kan? Dan apapun yang anda perintahkan, saya tetap patuh. Saya bukan khawarij yang keluar dari pemimpinan Utsman bin Affan. Saya tetap bagian daripada di bawah kepemimpinan anda. Tetapi saya memahami ayat tersebut seperti itu. Kata Utsman, kami pun memanggilmu hai Abidar dengan baik ke sini agar kau bersatu dengan kami. Kemudian kami akan berdiskusi secara baik kepadamu dengan ayat tersebut. Apakah kau mau tinggal di Madinah? Kata Abidar tidak. Saya ingin keluar dari Madinah. Nah, kata Utsman, kamu mau pergi kemana? Dia bilang saya ingin pergi ke Rabadah. Itu kan sebuah wilayah tidak jauh dari kota Madinah. Ingin tinggal. Tempat itu kurang lebih tempat yang sedikit sekali penduduknya gitu. Padang pasir gitu. Eh, lalu kata Utsman bin Affan, baiklah kalau kau mau begitu, kami izinkan. Kalau kau memang minta izin, karena Abi Dar bilang saya minta izin, dan kami akan mengirim kepadamu pengembala-pengembala unta zakat untuk lewat di pagi dan sore hari untuk memberikan kepadamu susu yang kau butuhkan. Gitu kan? Kata Abi Dar, saya tidak butuh masalah itu, maka Abi Dar pun akhirnya meninggalkan Madinah dan tinggal di Rabata. Berarti riwayat-riwayat menjelaskan, Utsman bin Affan tidak mengusir Abi Dar. Fitnah semua ini. Yang keempat Uthman bin Affan membakar mushaf. Jawabannya adalah kata beliau, Ali bin Abi Thalib berkata, radhiyallahu anhu ini juga orang-orang Syiah sengaja mengangkat masalah ini ya. Demi Allah, Uthman tidak membakarnya kata Ali bin Abi Thalib, kesaksian sahabat yang lain mulia, kecuali di hadapan hayalak para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utsman mengumpulkan kami dan berkata, "Apa pendapat kalian tentang kiroat baca-bacaan yang berbeda-beda, cara baca Al-Qur'an?" Ini dimana kaum muslimin berbeda padanya. Seorang muslim bertemu dengan muslim yang lain, dia berkata, kiraatku lebih baik daripada kiraatmu. Hal ini menyeret mereka kepada kekufuran, akhirnya bisa nambah-nambah Al-Quran nantinya. Maka kami berkata, lalu apa pendapat anda wahai amir mu'minin? Uthman berkata, aku ingin menyatukan kaum muslimin di dalam di atas satu mushaf, satu tulisan, satu bacaan. Karenanya, jika pada hari ini kalian telah berbeda pendapat, niscaya orang yang setelah kalian, kalau kalian saja sahabat Nabi berbeda, bagaimana dengan orang setelah kalian? Maka para sahabat berkata, sebaik-baik pendapat adalah pendapat Anda. Kita lakukan saja, kami akan setuju dengan itu. Berarti statement yang mengatakan Utsman membakar Al-Quran adalah perbuatan yang salah, ini keliru karena Utsman bermusyawarah dengan para sahabat. Yang kelima mereka berkata Uthman memulangkan orang yang telah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah yang bernama Al-Hakam ibn As. Orang ini memang pernah diusir oleh Nabi SAW dari Madinah karena perilakunya yang tidak baik dan dia murtad dari agama. Dan ini jawabannya adalah tidak benar. Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah tidak berdasar sama sekali dan tidak memiliki sanad. Jadi ini cuma isu saja. Yang keenam membagi-bagi pemberian harta zakat. Dan ini juga dibagi oleh Uthman bin Affan. Mereka menyebutkan kisah, mereka mengatakan tidak boleh dibagi-bagi sembarangan harta zakat. Harus ditu, harus di, harus di, di, dibantani Uthman, diturunkan dari khalifah. Maka dijawab juga oleh para ulama di antaranya Imam Abu Nu'aim al-Asbahani rahimahullah. Orang tabi, tabi mengatakan Uthman lebih mengetahui daripada orang-orang yang mengingkarinya. Jika para pemimpin melihat suatu maslahat bagi rakyatnya, maka mereka berhak melakukannya. Pengingkaran orang-orang yang tidak mengetahui kemaslahan tidak boleh menjadi hujah atas orang yang lebih mengetahuinya. Dan di setiap zaman akan selalu ada orang-orang yang tidak mengetahui dan mengingkari kebenaran dari arah yang mereka tidak ketahui. Jadi bantahan ini semua tidak benar dan Utsman bin Affan melakukan yang terbaik. Yang ketujuh adalah tuduh-tuduhan mereka terhadap Uthman bin Affan bahwasanya memukul Ammar bin Yasir dan Abdullah bin Mas'ud dan ini jelas tuduhan adalah yang tidak benar tidak pernah Uthman bin Affan memukul keduanya sebagaimana dinukil oleh uh, Abu Nuaim dalam kitabnya tas, uh, eh, Tathbitul Imamah ya. dan ini juga disebutkan dalam sanad yang sahih bahwasanya Uthman tidak pernah memukul keduanya dan ini hanya isu yang disebarkan oleh orang-orang terhadap Uthman bin Affan